Pak Sahat, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Radis Ya, salah satu kesalahan besar setelah kita reformasi katakan adalah tidak ada platform negara dalam jangka panjang. Semua berdasarkan jangka pendek lima tahunan. Nah sebenarnya negara kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, Republik berdasarkan kedaulatan rakyat lah yang tertinggi, bukan kedaulatan pemerintah. Jadi kalau kedaulatan rakyat yang kita pegang, maka rakyatlah yang akan menentukan 25 tahun, 50 tahun mendatang itu apa yang akan dituju. Bagaimana menujunya jangan pemerintah, rakyat, karena semua untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, ide untuk membuat MPR menjadi lembaga tertinggi itu satu hal yang mutlak. Karena majelis pemerintahan rakyat, rakyatlah yang tertinggi. Kalau Eh, eksekutif, legislatif, yudikatif kan itu sebagai pelaksana. Nah ini jadi terbalik. Nah hidupkan kembali lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan di sana dikumpulkanlah ahli-ahli dari rakyat. Mau ahli ekonomi, ahli politik, ahli sosial, budaya, semuanya ahli teknologi, pertahanan keamanan yang ahli-ahli betul-betul terpilih. Nah mereka inilah yang mengkonsepkan 25 tahun, 50 tahun ke depan Indonesia itu mau bagaimana apa yang dituju dan bagaimana nah sehingga pemerintah yang mempunyai durasi waktu lima tahunan mereka harus mengikuti platform negara yang berdasarkan keinginan rakyat ini jadi bukan keinginan pemerintah lagi sehingga tidak ada lagi tambal sulam ibaratnya kita mau ke Bogor nah tentu ada pemerintah sampai apa ini sampai Cililitan ada yang sampai Taman Mini, ya, ada sampai Cibubur, Cibinong. Nah, begitu terusnya, sehingga sampai kita ke Bogor. ini kan tidak, mau kemana? Mau ke Bogor kah? Ke Bekasi? Atau ke Medan? Nah ini, jadi sekali lagi, hidupkan lembaga tertinggi negara, tertinggi itu rakyat MPR, dan di sana dikumpulkan ahli-ahli yang katanya banyak di Indonesia, bahkan di luar negeri, datangkan mereka, berikan gaji yang tinggi supaya mereka mengurus negaranya. Terima kasih. Ya Pak, saya terima kasih Pak Prabu. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi. Saya setuju sekali kalau saat ini para pemimpin negara, pemimpin masyarakat sudah kehilangan arah. Kenapa demikian? Karena mereka sudah melupakan Undang-Undang tempat lima yang utuh, jiwanya dilupakan. Mereka melupakan Pancasila, mereka melupakan Bineka Tunggal Ika. Nah, tiga hal itu sebetulnya mencakup misi ini kenapa Indonesia berdiri dan bagaimana kita mau Indonesia eh, sebetulnya ada di sana. Jadi kalau David memimpin secara ini, lupa pada tiga hal itu. Tak sengaja apa enggak, secara kolektif lupa. Tapi masih sibuk dengan pemikirannya sendiri. Merasa sudah hebat sekali. Nah, fokusnya mungkin lebih pada korupsi, dan cari korporasi pribadi. Menurut saya, walaupun suatu banyak melakukan di ditekankan terus tanda, apa yang segala macam, ya, kekadaran. Buktinya zaman dulu kita ada repelita. Sekarang nggak ada repelita. Bukan saya suatu, oh, tapi ya sekarang ulang Baik, Pak Dede, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Dede. Uh, eh, eh, opinion saya adalah biarlah dikelola oleh tenaga profesional ya. Jadi kalau pandangan saya kalau MPR, DPR itu sudah terkontaminasi politik Bu. Jadi sudah ada kepentingan tertentu yang sudah mengarahkan eh, lima tahun lagi nih grup saya mau bagaimana nih, partai saya mau bagaimana nih itu sudah eh, menyimpang dari norma-norma profesionalisme. Jadi usul saya itu biarlah diserahkan kepada eh, lembaga ataupun semacam organisasi yang profesional. Kalau perlu dibayar itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pagi, Pak Dede, Pak Leo, selamat pagi. Ya selamat pagi. Silakan. Selamat tahun baru Bu. Selamat tahun baru juga Pak Leo. Ya. Eh, komentar saya sih kita mau reformasi, mau revolusi sama saja Bu. Yang penting orangnya tuh yang mau memajukan. Zaman Orde Baru aja tabanan bisa 12% persen per tahun. Deposito sebulan bisa 18%. Sekarang nggak bisa gitu. Itu aja opini saya. Terima kasih. Gilbert, selamat pagi. Pemimpinnya cengeng sih ya. Sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Bahkan sudah menyiapkan lawyer ya untuk menggugat siapapun juga seharusnya pemimpin itu harus kuat ya seperti Soekarno itu kan mengalami banyak penderitaan sampai akhir hayatnya pun dirawat oleh dokter hewan ya. jadi bukan dokter bukan dokter umum ya even bukan dokter umum ya begitu taknya itu ya itu nah itu harus dicontoh seperti itu itulah negarawan hebat jangan dikit-dikit komplain dikit-dikit ngeluh cari pencitraan ya kan harus dipikirkan rupiah ini udah meluncur ke belas ribu utang udah dua ribu triliunan ya selama sepuluh tahun dia, dia, dia jadi presiden hampir hampir 10 tahun kan 9 bulan lagi iya jadi dia bukan negarawan saya bilang sih banyak mengeluhnya cengeng terima kasih terima kasih kembali Pak Harko selamat pagi Oke, kita mau lihat eh, historical Indonesia dulu. Ya, dulu kan Indonesia diajak Belanda tiga setengah abad. Kenapa bisa menjadi tiga setengah abad? Karena bangsa Indonesia tidak pernah bisa bersatu, ya kan? Dan Belanda sangat jeli sekali melihat bahwa Indonesia ini lemah gitu kan otaknya korup semua nih raja-rajanya ya dia pecah ya, makanya kan eh, namanya namanya DVD ya tempera kan dia pecah belah kan gampang jatuh dombanya kan Indonesia kan oke kalau mau ngomong visi visi harus seperti eh, mendiang presiden James Shopping tuh dari China China tuh negara yang besar sekali ya penduduknya juga satu setengah miliar ya kalau dibilang urus negara sedikit itu kan pasti susah ya kan dulu kan yang China kan korup dan itu negaranya juga terbelakang coba ngeliat sekarang dalam jangka waktu berapa puluh tahun doang kan dari tahun 80 waktu jen Shopping ke China eh, ke Singapura ke Jepang dia lihat negara Singapura dan Jepang begitu hebatnya. Dia bilang, gua mau seperti ini negaranya. Dia rubah langsung pulang. Itu kan cuma tinggal kemauan aja. Indonesia ini nggak ada eh, negara-negarawannya tidak ada kemauan untuk memperbaiki negara, tidak ada semangat cinta negara itu yang nggak ada di negeri ini. Jadinya negara ini tidak akan pernah bisa maju. Isinya harus seperti bapak Dejokin itu bapak eh, benar-benar bapak pembangunan. Indonesia nggak punya bapak pembangunan sampai saat ini. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arko, Pak Teguh. Selamat pagi. Silakan ya kita gimana Bu, pemimpin kita semuanya pada mementingkan pribadi, mementingkan partai, mementingkan golongan. Contohnya Bu, kemarin sudah gulu-gulu UMP belum diterima, barang-barang sudah naik semua. Itu pastinya harus ada yang kontrol, dan waktu gini. Jadi belum diterima, masih Januari akhir. Naik dari bulan kemarin apa-apa. Itu pun barang sudah nggak ada, Bu, yakin-yakin itu kan kurang ajar itu jadi itu sudah tegas pemerintahan kita makasih Bu Pak Amin selamat siang Selamat siang UAN UAN uh, ah, reformasi mau sampai kapan juga nggak bisa hukumnya kacau ah, saya usul ke hukum banyak jaksa hakimnya korupsi kita undang Bau ke sini <laughs> sama Cancau karena mantra pelawak tawa gelap Nah, jadi gelap masa depan hmm. ya, <laughs> terima kasih terima kasih Pak Amin Pak Ali selamat siang selamat siang Mbak iya ya memang satu uh, tidak punya teladan yang baik ya tidak punya teladan yang baik tidak memberikan contoh yang baik sebenarnya kalau dia 10 tahun memimpin negara ini itu kalau anak umur 10 tahun 10 tahun jadi 20 tahun dia bisa melihat yang mana yang mesti dicontoh bapak yang mana yang bisa dicontoh jadi kalau dia misalnya eh, punya visi misi yang jelas untuk kepentingan bangsa bukan untuk kepentingan partai melulu kita lihat saja dari menteri-menteri yang dia tetapkan sebagai eh, menteri dari orang-orang partai dia semua rata-rata nggak baik ya belum lagi kita ngomongin lain dan mereka dan dia nggak berani ambil tindakan tegas gitu loh tidak memberikan contoh itu suatu bukti dia nggak punya visi misi terima kasih pak